Rahimakumullah, Alhamdulillah Seperti biasa kita setelah sholat zuhur di hari Kamis Tidak bosan-bosannya kita untuk sama-sama meningkatkan ilmu kita Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kali ini akan sampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dr. Asep Jan Dan Alhamdulillah beliau telah bersama di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumidin amma ba'd. Jadi sekalian pada hari ini saya masih menjelaskan surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyina linasi hubus syahwat. Manusia dihiasi dengan berbagai macam kemauan. Syahwat punya makna konotasi. Syahwat adalah nafsu birahi. Nafsu kelawan jenis. Padahal tidak begitu. Sahwat artinya berbagai macam kemauan. Ke istri, ke anak, ke harta, ke jabatan namanya sahwat. Di antara semua itu, kebutuhan paling utama bagi laki-laki, the first need bagi laki-laki adalah minan nisa kepada wanita wal banin baru ke anak wal qanatil muqantarah baru harta yang bagus-bagus di kebutuhan pertama laki-laki adalah wanita laki-laki akan menghabiskan uang berapapun asal dapat wanita. Dan sanggup menggeser anak asal dapat wanita lupa ke siapa-siapa cepat wanita. Itu fitrahnya begitu. Bagi wanita, kebutuhan pertamanya bukan pria. Tapi duit. Beda orientasi. Sekarang saya berikan sebuah gambaran. Bapak memilih calon istri. Ada seorang wanita insinyur Wajahnya 6,2. Yang kedua, tamatan SMA atau D2, wajahnya 8. Ambil yang mana? Eh. <laughs> Dua-duanya cenah ada celepeng. bukan pilihan. Ibu punya calon mantu. Satu laki-lakinya biasa-biasa. Tapi duitnya gede. Yang kedua, tampan, kasep, tapi kere. Ngambil mana? <laughs> ya. ya inginnya tampan, banyak duit ya. Jadi kalau pilihan begitu. Jadi Allah tidak salah karena emang Allah yang membuatnya. Gitu. Tapi ada kelakarnya begini katanya. Kalau laki-laki lihat anak ketika jauh bepergian di luar daerah, lihat anak orang lain, ingat anak sendiri. Kalau lihat istri yang lain, lupa istri sendiri. Atau malah kecil pun. Tapi kadang-kadang ada siapapun juga di kalangan orang-orang manapun juga pasti keperempuan itu luar biasa. Fitrah laki-laki itu begitu dan tidak salah Quran. Yang kedua wal banin kepada anak. Yang ketiga wal qanatul muqantara harta yang bagus minaz zahabi emas wal fidati perak wal khil musawama kuda-kuda yang bagus, kendaraan yang bagus wal an'am hewan ternak wal hars tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, anggrek masuk. Boleh-boleh aja Dalika itu semua mataun bekal alhayati hidup di dunia. Hati dunia. Jadi semua tadi boleh-boleh aja miliki, tapi jangan ingat itu semua bekal hidup di dunia. Wallahu dan Allah itu indahu di sisinya husnul ma'ab ada tempat kembali yang paling baik yang lebih baik. Nah, jangan punya begini, adunya laibun. Dunia itu main-main. Kalau dunia main-main, itu tidak serius. Adunya laibun, dunia itu permainan. Permainan kalau ingin menang mesti pakai strategi. Bukan main-main. Kata orang untuk apa jadi orang kaya? toh harta nggak dibawa mati. Betul. Tapi value-nya dibawa mati. Punya harta 5 juta, uangnya nggak dibawa mati, tapi ketika disidkahkan diinfakkan, nilainya dibawa mati. Jadi kita ubah persepsi. Kuasai dunia oleh kita, tapi dunia jangan menguasai hati kita. Mari kita kejar harta sebanyak-banyaknya. Namun jangan sampai harta memperbudak diri kita. Mari kita rebut jabatan. Tapi jabatan jangan sampai memperbudak diri. Jangan begini. Wah, jadi wali kota untuk apa wali kota? Ya, janganlah. Wali kota itu kalau nggak beres ke neraka. Sama ustaz juga nggak beres ke neraka. Sama aja kalau nggak beres. Jadi wali kota ke neraka, usah <laughs> ke neraka. Jadi usah nggak bener, di fine dua kali lipat siksaannya. Ya, kalau bapak orang awam mencuri sekali aja hukumannya. Ustad, istri Nabi bisa dua kali lipat. Karena udah tahu. Kan? Jadi kabur makan indallahi antakulu malat Kebencian Allah sangat besar pada orang yang tahu tapi tidak apa yang ucapkan dengan pekerjaannya tidak sesuai. Jadi mau jadi gubernur, ambil. Saya pernah menyarankan seorang teman saya, sebangku dengan saya. Tiga tahun silam. Saya katakan, kamu di mana tugas? Saya di Pemda. Jabatan? Sekda. Ah, udah nyokan di Bupati. Ah, nggak mau ah. Kenapa? Wah, mana mungkin? Kok mana mungkin? Bagi Allah nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Pasti kata Allah. Jadi, jadi, kun fayakun. Tapi kun fayakun, jadilah fayakun berproses jadi, berproses jadi, bukan kun fakan. Kalau kun fakan, jadilah tiba-tiba jadi. Wah, Pak Asep, kalau jadi bupati saya jadi gampang masuk neraka. Oh iya, kalau kamu nggak bener. Tapi jadi bupati, pemimpin asal jujur, soleh, lebih cepat ke sorga. Seorang pemimpin bisa ke, bisa ke sorga tanpa dihisab, bisa ke neraka tanpa dihisab. Silahkan pilih mau yang mana. Seimbang dong Allah membuatnya. Nah, jadi kalau kita ingin jadi pemimpin, jadilah yang benar, jangan setengah-setengah. Sekarang mau jadi gubernur, silahkan. Bagusnya begini, saya calon gubernur dan saya siap nggak digaji. Menang sok. Jangan banyak Saya juga gubernur balik kota dan saya siap nggak digaji. Saya udah kaya kok. Berapa sih gaji balik kota? Ah, 30 jutaan misalnya. Saya dapat 60 sebulan. Saya nggak digaji lah. Laku itu. Berani nggak? Ah gitu. Jadi gitu, ada teman saya di ITB, dia S2, masih anak 32 tahun. Dia sudah membuat software komputer yang luar biasa. Dia dapatnya sekitar 1,2 M per bulan. Eh per ya per bulan. Saya katakan gila kamu. Wah, iya Pak Asep. Dia ngajar ngaji dulu di ITB-nya. S2-nya dia anaknya begitu loh, memimpin demonstrasi macam-macam. Tapi ketika S2 dia buat software, software Al-Qur'an lagi. Wah, luar biasa. Nah, kata dia selama muslim belum mati, Quran pasti laku. Dia buat softwarenya dengan segala macamnya. Gitu. Jadi kata kata dia uh, ya saya siap di wali kota, di bupati, benur, tanpa digaji. Nah, itu. Jadi kaya wibawa kita itu. Bagusnya juga para ustadz kaya kalau bisa. Tapi susah. Ohnya <laughs> juga saya kaya ya. Kalau saya kaya kan tenang ya, bikin macam-macam. saya membuat yayasan, nggak usah minta ke orang lain. Nih gaji saya bangun yayasan nih. Jadi piatu nggak usah minta. Ah udahlah, jadi gitu enaknya. Tapi susah. Nah, usaha oh, masih kesadaran ke arah itu, ingin kaya gitu, ya, tapi susah. Nah, yang penting usaha dulu lah, punya udah punya pahala. Jadi harta kuasai, tapi jangan menguasai kita. Nah, kalau perlu bapak serba hebat, bela diri paling hebat, duit paling banyak, jabatan paling tinggi, hidup paling soleh itu, itu yang hebat tuh. Tapi tidak bisa begitu. Nabi pun nggak begitu. Yang cakep siapa? Nabi Yusuf. Yang gagah? Nabi Musa. Yang kaya? Nabi Sulaiman. Coba Nabi itu. Ya cakep, ya kaya, ya gagah. nggak ada. Itu Nabi apalagi Ustaz. <laughs> nah, jadi wajar aja ya. <laughs> wajar aja. Nabi juga bagi-bagilah pemerataan ya. Nah kita, kalau kita ingin harta silakan. Tapi ingat, semuanya kecil kata Allah. Dan semuanya yang terbaik hanya di Allah. Wa Allahu indahu husnul maaf. Dan Allah lah ingat di sini ada tempat kembali yang paling baik. Kalau kita gunakan uh, hitungan kekayaan, berapa sih? Siapa sih orang yang paling kaya di dunia? Siapa? Kalau dia punya kekayaan katakanlah lima uh, eh, 15 triliun dolar, jangan kagok rupiah ya, dolar, itu dolar itu kecil. Allah punya tujuh lapis langit. Dengan satu matahari aja sudah kalah. Jadi matahari satu aja udah mengalahkan semuanya. Kumpulkan aja Telkom, PLN, PT Pos gabungkan semua bandingkan dengan sepotong matahari. Sudah kalah. Padahal kata hadis, barang siapa yang sholat sunat subuh dua rakaat saja pahalanya lebih hebat daripada dunia dan sisinya Baru dua rakaat kau belah subuh aja, apalagi subuhnya gede. Kata kita, kata Allah kecil. Karena bumi ini dilihat dari gambar astronomi hanyalah sebesar debu. Bapak berapa muslim nih? Muslim ada sekian miliar. Eh, selama dunia ini ada, selama dunia ini ada kali berapa? Salat selama 40 tahun. Kalikan tidak akan habis. Sorga itu sangat luas luar biasa. Jadi kata kita bumi ini gede kata Allah maha kecil. Kayak semut dikasih satu biji beras nih semut, uh dia syukur nikmat. Kalau gede, kalau bagi kita apa artinya? Nah, jadi kata Allah apa artinya begitu? Silakan ambil, ambil. Pokoknya sholat kamu, ibadah kamu, nih bagiannya sorga. Jadi kalau begitu dunia hanyalah mataun, hanya sekedar bekal saja. Jadi kalau orang mati-matian rapat sampai sholatnya terlambat, mati-matian mengejar karir tapi menyikut orang, mati-matian mengejar harta tapi lupa haram haram itu sama dengan meninggalkan sorga mengejar debu. Bagi kita inginnya begini, dunia hebat, akhirat hebat. Kemudian, lihat surat Atin Watin wa zaitun. Demi buah tin buah zaitun. Ini Allah akan merakam soal manusia. Tapi diawali dengan dengan kalimat watin wa zaitun. Buah tin adalah buahnya sebesar sawo. Bijinya banyak. Yang pernah kaji pernah tahu kan ada manisan buah tin. Itu buah tin ya uh, maaf maaf ya itu buah tin itu kalau sedikit busuk aja dibuang semua lain dengan mangga mangga satu busuk dan tengahnya dibuang aja disopak dimakan durian satu kepala satu kangkot busuk dibuang aja jadi makan yang lainnya tapi itu buah tin ya itu enggak buah itu enggak sedikit busuk busuk semua itulah manusia kalau udah sedikit jelek, jelek semua. Bapak rajin sholat, rajin tahajud, dikatuh disiplin, macam-macam. Pernah sekali aja mencuri kaitan masjid. Ah, bubar semua. Ah, udah lah. Si Ustad baca Qurannya fasih, ceramahnya bagus, penampilannya oke. Okay. Pernah sekali aja mengganggu istri orang. Udah out. Nikah lagi mah enggak, naik lagi nih. Nah, enggak. Ini mungkin orang udah hancur semua. Jadi hati-hati. Seribu kebaikan kita masih kurang. Satu kejelekan kita akan hancur. Bukannya ustaz, semua orang akan kena. Bapak akan kena semua. Jadi hati-hati. Dan kadang-kadang kita berbuat benar perlu dua. Perlu fakta dan, opet dan persepsi. Kita berbuat benar, faktanya benar. Tapi kata orang, salah persepsi ini berbahaya. Apa itu jujur? Tapi kata orang, tidak, ini bahaya. Yuk kita usahakan fakta dan persepsi harus dua-duanya. Seribu kebenaran, kebaikan tidak cukup. Satu kesalahan akan menghancurkan. Apa aja, kadang-kadang salahnya tak terduga. Ada seorang ustad di sebuah kota. Dia emang ustadnya mungkin dah cilik punya kelakuannya Gini aja ketika itu dia memang dia ketika ketika ketika dia nggak enggak ceramah, dia di luar pakainya jin lefais, pakai baju ini alinya lima empatnya. Saya katakan ini ustaz benar nggak benar nggak Kok di masjidnya sholat santun, pakaiannya rapi, kok di luar kok begini? Nah, suatu ketika saya ngaji lagi ketemu itu, nanya ke Pak DKM. Pak DKM, kemana Bapak itu? nggak ada Pak. Kenapa? Ya, kami usir pak. Oh, Ustaz diusir. Ah pak, ketahuan. Ketahuan apa? Itu pak. Jadi ada tetangganya lewat. Istri orang. Begitu, tak apa, eh, tangannya. Bu, mau kemana gitu. Ketika memegang tangannya, tangannya ke depan. Kena pantatnya. Oh, udah, <laughs> musibah teman. Udah, udah out aja. Dan dia nggak sengaja ke pantatnya, ke tangan. Ke tangannya gitu kan. Tangannya dipegang tangannya ke depan sedang mengayun kena itunya mungkin nggak sengaja udah kau, alah si ustaz musibah aduh itu hati-hati membangun karir itu sulit menjaganya lebih sulit A B C dibangun karirnya tiba-tiba cet jatuh sangat mungkin kata seorang ustaz saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana gagal, jatuh. Aduh. Kata saya, kata, kata pemerintah pabrik ke saya, Asep, Aam, ke saya, ke saya, Asep, Aam, semuanya hati-hati. Ustadz itu berbahaya, berbuat sedikit salah juga. Hati-hati. Ketika Anda sekarang menjang karir dengan baik, ilmu dengan baik, hati-hati. Ternyata bukannya Ustadz, semuanya kena. Kalau berbuat salah begitu. Ya. Jadi itu azaitun. Sedangkan buah tin adalah buahnya sebesar ujung jari, segede gini. Itu buah tin sangat bermanfaat. Dimakan asinan membuang kolesterol. Eh salah, terbalik ya. Buah tin yang tadi, buah zaitun sekarang. Buah zaitun segede gini. Itu buah zaitun kalau diperas minyaknya dengan baik itu akan menambah kolesterol yang positif sama yang genut-genut itu kalau makan apa minyak zaitun yang asli bukan yang dikaleng untuk mijit ya itu yang aslinya itu diminum di sini mahal pak di sana murah hanya 13 real di sini harus 20 ribu diminum per hari 2 sendok itu akan menghilangkan gendut yang nggak berlebihan dan menghilangkan yang menambah kolesterol bagus ternyata itu buah zaitun, eh, buah zaitun sangat multifungsi. Sama dengan manusia, manusia multifungsi. Kalau gajah satu fungsi, hanya menggusur barang berat. Kuda juga begitu. Anjing satu fungsi, menjaga rumah dan menyusur e, menyusuri penjahat. Ayam satu fungsi, sembelih. Manusia multi fungsi bisa dipakai menarik barang, menyusuri maling, bisa menggunakan komputer dan lain-lain, tapi nggak disembeli. Kalau begitu manusia sangat luar biasa, hebat. Tidak ada satu makhluk pun yang seperti manusia. Jin nggak bisa, karena jin tidak punya jasad. Seandainya jin mengurus alam ini, alam nggak ramai. Tidak akan tidak akan ada pabrik lipstick Sebab jin tidak pernah pakai lipstick. Tidak akan pernah ada pesawat. Jin tidak pakai pesawat. Tapi manusia yang pakai dunia ini jadi semua ada. Maka manusia sangat luar biasa. Tapi, kata Allah, eh, summa radnahu sumurafahu asfala sabilin. Allah akan membuat dia menjadi asfala tingkat yang paling rendah. Jadi kalau manusia sudah bau ahlaknya, nggak bermanfaat, Pak. Walaupun dia seorang doktor, profesor, ustadz, lah bau namanya udah gak bermanfaat. Lebih bermanfaat hewan. Misalnya di sebelah kiri ada orang yang sangat tidak berharga. Enggak ada orang. Di sebelah kanannya ada domba. Jelek rupanya. Pilih mana? Pilih domba. Karena apa? mana bermanfaat. Jadi kalau kita udah jelek akhlak kita akan jauh lebih sengsara daripada hewan. Hewan mencuri nggak ada sanksi, kita mencuri ada sanksi. Maka supaya hidup kita lebih baik, naik terus ke arah yang lebih tinggi, maka ada dua, ada empat resepnya. Satu, harus sering mengaji. Saya dengan sering mengaji begini, paling tidak ada sekian persen yang diperbaharui. Insight-insight. Yang kedua, bergaul dengan orang baik. Saya kemarin bergaul dengan seorang dengan teman-teman. Wah, teman-teman yang dulu ketemu ketika masih usia, wah, perempuan laki-laki, perempuan ngerokok. Sep, sep, kadi eh, kadi kadi kadi, Soalnya joget, joget, joget, joget. Waduh, nyuruh joget kau tuh. Alah, jahiliah. Iya, ya. Nah, kalau saya mungkin tiap hari begitu bisa terbawa juga. Nah gitu. Jadi ah, saya pernah gaul dengan orang-orang berpangkat di bawah saya ke sebuah tempat karaoke ketika itu. Saya udah khutbah Jumat nih, udah khutbah Jumat nih. di bawah saya, jalan-jalan yuk. Kemana? Makan, makan. Di mana? Restoran sana. Benar, iya. Saya polos-polosnya polos. Kok jauh amat ke sana tuh? Jalan ke itu sih Ini kemana nih? Masuk ke sebuah tempat. Naik ke lantai dua. Kok gelap? Ternyata karaoke. Begitu masuk, orang banyak perempuan, ada orang Cina juga. Ah, kata teman saya yang di Auri, jenderal dia, kenapa nih, teman saya Asep. Wah anak perempuan tuh, eh selamat ya selamat ya. Saya kan selamat nggak mau ya, saya kan gini aja, selamat saya kan ah, terus nyeranyi mereka, ini apa sih? Ini karaoke tahu? Oh karaoke begini. kok pusingnya ininya lampunya muter gitu. Uh, dikasih minuman, Sep minum apa kok? Minum apa? Minumnya saya apa? Jus avokat gak ada sini. Avokat saja. Bir hitam. Bir hitam. Bir hitam. Enggak. Itu arak. Bukan bir, tahu? Bukan arak. Ah, nggak mau haram. Enggak, nggak haram. Kok so tahu sih? Kamu selalu tahu saya. Tapi deg-degan sih. Ah, deg-degan kok begini sih? Kalau tiba-tiba ambruk nih ya misalnya. Wah, saya mati, masuk koran. Wah, gak? Saya cepat keluar saya keluar. Karena tergesa-gesa, hati deg-degan, itu kan kacanya, kaca, kaca eh, pintu kaca. Di dalam kan gelap, di luar terang. Tidak tahu itu kaca kan? Saya jalan dengan cepat. Diadu pak, jebret. Saya jatuh, belah atas bawah, darah ke bawah, ke baju. Aduh Tuhan, baru karaoke udah begini. Apalagi berbuat zina. Ah udahlah, saya nggak mau lagi. Nah hari berikutnya, minggu berikutnya kan lama penatarannya Sebulan, cet, ganjal lah. Ah, nggak mau. Kalau lagi, enggak, enggak, demi Allah, enggak makan. Ah, nggak mau. Maka oh, kamu bawa ke saya. Saya tak usah tahu. Bawa ke tempat begitu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang begitu, ah, ke bawah. Hmm. Saya kursus bahasa Inggris di sebuah tempat. Teman saya jadi pas kibra, ketika itu pas kibra, Saya masuk pas kibra nasional gitu, udah gitu. Teman-teman salaman dengan dia, salaman, cium, salaman, cium ya. Saya kan enggak ya. Eh, Kak Asep tidak mencium saya. Jijik ya? Bukan, bukan, bukan, bukan. Kalian mengatakan haram, haram kan enak juga ya. Belum waktunya. Saya kan udah jauh-jauh ya. Hmm, begitu ya. Hmm, kok pelit sih? Masa mencium enggak mau? Jadi dianggapnya mencium itu biasa, enggak dosa. Karena itulah gaul mereka. Jadi kalau ada anak teman-teman kita, anak-anak kita ya pakai pakaiannya begitu, salaman, valentin, nggak merasa dosa, wajar karena tidak tahu. Nah kalau kita sudah tahu, begitu keterlaluan. Nah maka kalau kita ingin baik, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ketiganya, harus sering tapakur tengah malam, merenung. Saya di Telkom kerja sudah sekian tahun, punya rumah, punya mobil, sudah aja. Mati aja. Cuman segitu ya. Ah, kenapa sih amal saya tidak optimal? Kalau saya ke sorga, untung kalau ke neraka. Sehari sama dengan seribu tahun. Jangankan neraka panas, ambil aja kompor, ambil katil gede, simpan di kompor, udah panas, duduk di katil itu. Dua jam aja, ini seribu jam, seribu hari, ah, seribu tahun. Ah. Jadi mulai lagi iman lagi. Ketika ada perempuan cantik menggoda, apa cuma sendirian? Perempuan menggoda, cantik terhormat, menggoda bapak. Aduh, dikawin bahaya. Nggak dikawin sayang. Berzina gede dosanya. Kalau berciuman kan kecil ya dosanya ya. Kalau zina gede, kalau ciuman mah kecil ya. Oh, berperang terus. Tapi kita, oh tidak. Mencium perempuan, megang perempuan yang bukan muhrim lebih bahaya ketimbang ditusuk dengan besi yang panas di kepala. Ke sini tembus. Lebih ringan siksaannya yang begitu daripada megang perempuan bukan muhrim. Ingat lagi, tafakur lagi, iman lagi, naik lagi. Yang keempatnya harus latihan punya target. Pokoknya usia sekian tahun saya harus tahajudnya sudah tiap malam, jangan kosong. Pokoknya usia sekian tahun bukan lagi Senin Kemis harus puasa Nabi Daud. Itu. Pokoknya usia sekian tahun minimal hafal sekian surat. Insya Allah akan jadi baik. Nah maka nanti kalau sudah begitu akan terus terus terus terus terus begitu mati dalam keadaan prima. Nilainya cum laude. Kalau nggak punya target, pasti tidak cum laude. Yakin saya itu. Salat duhur, salat, ngaji, ngaji, Ramadan, Ramadan. Tapi nggak punya target. Nggak punya target lebih, maka hasilnya paling leceh. Untung kalau C, kalau E. Nah kita inginkan cum laude dapatnya. Islam yang cum laude, Islam yang kafah. Itu bisa. Asal saling menasehati. Kalau saya salah, beritahu. Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep salah tuh. Jangan begitu dong, tidak pantas dong. Oh ya ya ya. Gitu. Jangan jangan sungkan. Pak Asep, Pak Asep, itu salah tuh, itu kurang baik tuh. Saya beritahu aja, Bapak kurang baik. Kalau nggak saling beritahu, mau siapa lagi? Jangan jangan sampai kita saling membiarkan dan jangan saling menghujat. Lebih baik saling mem, saling membangunkanlah, saling memberitahu. Oke, silakan ada pertanyaan sedikit. Oke, terakhir gini, bapak sudah harus syukur nikmat punya punya pekerjaan, punya gaji di bawah kita banyak orang-orang yang sangat sengsara. Tinggal sekarang kita gini, jadikan dunia sebagai alat ke surga. Yakinilah bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Yuk kita berdoa agar kita mendapatkan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada kami rizki yang sangat luas, sangat melimpah, tapi berkah dan penuh mangfiroh, Yang kami bisa hidup menjadi orang-orang yang zakat, sidkah, infak, menolong orang lain. Ya Allah berikan kami ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu yang bermanfaat agar kami bisa menjaga diri kami dan memberikan keterangan kepada orang lain. Ya Allah berikan kami amal-amal yang diterima. Mudah-mudahan segala amal kami diterima oleh Engkau ya Allah sekecil abu amal itu. Ya Allah jauhkan kami dari penyakit dan derita. Kalaupun kami sakit ya Allah mudah-mudahan sakitnya tidak di luar kemampuan kami dan mudah-mudahan sakit kami sakit yang bisa menghapus dosa. Ya Rahman Rahim berikan kepada kami kemampuan-kemampuan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dari pagi saya pagi lagi untuk mengabdi kepada Engkau, tapi jadikan kami orang-orang yang senantiasa merendah hati kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.